Pada kesempatan yang lalu kita masih dalam pembahasan sikap para imam alil hadis atau sikap sunnah wal jamaah terhadap para sahabat ar Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita ringkas pada waktu itu ada lima sikap sunnah terhadap para sahabat Rasul SAW. Yang pertama apa? Mencintai para sahabat Rasul SAW. Yang kedua, memuji para sahabat Rasul SAW. Yang ketiga, mendoakan para sahabat Rasul SAW. Ya. Kemudian yang keempat, tidak mencela para sahabat. Dan yang kelima, mengikuti jejak para sahabat Rasul SAW dalam beragama ini. Alhamdulillah, saya pribadi sudah pernah menulis makalah tentang hal ini yang pernah dimuat dalam majalah As-Sunnah terbitan eh, tahun 2008 eh, ya, sekitar 9 tahun yang lalu kita sudah pernah menulis makalah alhamdulillah sudah diterbitkan oleh majalah sunnah ingin kita sedikit untuk menyampaikan apa yang telah kita tulis waktu itu semoga lebih barokah tulisan ini sama poinnya lima ya tentang sikap al-sunnah terhadap para sahabat Rasul SAW namun di sini dengan judul bagaimana menghormati sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya kita baca asar-asar para as-salafus soleh agar betul-betul akidah kita di atas al-ilmu, betul-betul sikap kita di atas ya manhaj as-salaf. Yang pertama tentang mencintai para sahabat Rasul SAW, eh, kita bawakan. Yang pertama ucapan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dua perangai yang aku harapkan orang yang memilikinya akan selamat dan sukses yaitu kejujuran dan cinta kepada sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama tabi'in, Abdullah bin Mubarak, yang menyatakan cinta kepada para sahabat Rasulullah SAW adalah suatu keberuntungan, suatu kesuksesan dan keselamatan. Dan sudah kita sampaikan, ini adalah salah satu bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini salah satu bentuk ibadah kalbiyah, ibadah hati yaitu mencintai para sahabat Rasulullah rasul wasallam. Kemudian ulama asalaf yang lain yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, mencintai para sahabat Muhammad SAW merupakan bekal yang aku simpan di akhirat kelak. Kemudian beliau berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang mendoakan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini tidak akan muncul kecuali karena kecintaan terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Awalnya cinta, kemudian mendoakan dan memuji para sahabat Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pula yang harus kita yakini. Kita cinta para sahabat sebagai bentuk ya ibadah yang akan kita peroleh pahalanya di akhirat kelak. Ini bukan suatu dongeng, ini bukan suatu ya cerita begitu saja, namun ini adalah akidah kita yang kita mendekatkan diri kepada Allah dengan akidah seperti ini. Kemudian Imam Abu Abdullah Ibn Batta Al-Akburi rahimahullah berkata, Ahlu sunnah mencintai semua sahabat Rasulullah SAW sesuai dengan kedudukan dan tingkatan mereka. Ini yang sudah kita sampaikan dari ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah. Wa nuhibbu ashabar Rasul SAW wa la nufritu fi hubbi adin minhum. Wajib kita cinta kepada semua para sahabat. Tidak ada yang ya, ketinggalan. Semua sahabat yang definisinya dikatakan oleh para ulama yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang beriman kepada Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan beriman, inilah yang harus kita cintai semuanya tanpa ada pengecualian. Entah yang bertemu sesaat atau yang lama, tidak Eh kita kecualikan sama sekali. Yang penting berjumpa dengan Rasulullah SAW, beriman dengan beliau dan mati dalam keimanan, wajib untuk kita mencintai mereka semuanya. Kemudian kata beliau, namun sesuai dengan kedudukan masing-masing. Sebagaimana para ambia, eh kita wajib mencintai mereka semuanya. Namun tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Allah mengatakan itulah para rasul-rasul yang sebagian mereka kami muliakan di atas sebagian yang lain. Para nabi, para rasul, manusia terbaik. Namun di antara yang terbaik, ada yang paling baik. Demikian pula di antara para sahabat. Kita cintai semua para sahabat. Namun ada yang lebih kita-cintai daripada ya sahabat-sahabat yang lainnya. Kata beliau di antaranya, yang pertama dan yang kemudian ya, di antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ini lebih kita cintai daripada semua sahabat yang lainnya. Karena itu adalah apa? Manusia terbaik sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, ya yang pertama dari kelompok para sahabat yang kita cintai adalah para sahabat yang pernah ikut perang Badar, yang mana Allah pernah berfirman kepada mereka, Ikmalu ma syi'tum Berbuatlah sekehendak kalian karena aku telah mengampuni kalian wahai para eh, pengikut perang perang Badar. Itu adalah manusia yang terbaik dari kalangan sahabat Rasulullah SAW dalam ayat tingkatan kelompok para sahabat. Eh, sebagaimana antara kelompok muhajirin dan kelompok al-ansar. Wajib kita mencintai mereka semuanya. Namun kita lebih mencintai kaum muhajirin daripada kaum al-ansar. Ya, ini sekali lagi harus kita pahami semua wajib kita cintai. Semua mereka adalah manusia yang mulia. Muhajirin dan al-ansar yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 wasabiqunal awaluna minal muhajin wal ansar. Namun dari kedua itu yang paling dicintai oleh Allah dan wajib kita lebih cintai kaum muhajin daripada kaum al ansar. Karena dua alasan. Yang pertama karena Allah selalu mengedepankan penyebutan kaum muhajin daripada kaum al ansar. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 100 ini, wasabiqunal awwalun minal muhajirin. Demikian pula dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 tentang kaum muhajirin, ayat yang ke-9 tentang kaum Al-Ansar. Kita lebih memuliakan kaum muhajirin daripada kaum Al-Ansar karena pertama Allah lebih mendahulukan mereka dalam Al-Qur'an daripada Al-Ansar. Yang kedua, kata para ulama, karena kaum muhajirin jama'u bainan nusrati wal hijrah. Karena kaum muhajirin mereka menggabungkan dua kebaikan, yaitu mereka menolong agama Allah wa yang suruh Allah wa rasulah dan mereka juga berhijrah. Al-Ansar mereka hanya satu menolong Allah dan Rasulnya tidak sampai berhijrah. Maka sekali lagi kita cintai mereka semuanya. Naum, namun kaum hajirin lebih kita cintai daripada kaum Al-Ansar. Kemudian kata beliau, yang pertama kaum Al-Badr yang pernah ikut Badar. Kemudian yang pernah ikut Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah, Baitur Ridwan dan perang Uhud. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki keutamaan yang mulia dan kedudukan tinggi yang telah mendahului kita dengan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah merahmati mereka semua. Ini adalah ucapan Al-Imam Ibn Battah tentang sikap al sunnah terhadap para sahabat. Kalau mau kita ringkas saja, mencintai semua para sahabat ya kemudian memuji para sahabat Rasul SAW dan kemudian mendoakan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang kedua tentang memuji para sahabat. Ya, kita bawakan ayat sudah kita sampaikan surat At-Taubah. Kemudian kita bawakan ucapan para salafus saleh, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ya, tentang ayat surat Ali Imran ayat 110 kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia. Kata Abdul Abbas, mereka ialah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kuntum ini pertama kali diturunkan kepada para sahabat. Ya makanya kalau umat Islam mau baik mau mulia mengikuti para sahabat yang Rasul yang Allah katakan kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ini adalah apa? Salah satu kiat menggapai kemuliaan kebaikan di dunia maupun di akhirat mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan di sini ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang pujian kepada para sahabat Ya, di antaranya beliau mengatakan, Inna allaha nadara ila kulubul ibad, fawajada khairakul, wa fawajada qalba Muhammad yang khairakul bil ibad. Allah melihat kepada hati-hati semua manusia. Dan Allah mendapati hati Nabi Muhammad sebaik-baik hati manusia. Fastafau wa ta'athalu risalatihi. Kemudian Allah memilih beliau dan mengangkat beliau sebagai utusannya. Summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu Kemudian Allah melihat kepada hati semua manusia setelah hati Nabi Muhammad fawajada qulub ashabi Rasulullah saw. khaira qulubil ibad. Kemudian Allah mendapati hati para sahabat, hati manusia yang terbaik setelah hati Nabi Muhammad SAW. Maka Allah pun menjadikan para sahabat sebagai ya, teman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bawakan juga ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Eh kalian jangan mencaci maki para sahabat Muhammad SAW karena kedudukan salah seorang dari mereka lebih baik dari amal ibadah salah seorang di antara kalian seumur hidupnya." Ya, ini adalah keutamaan para sahabat Rasul SAW. Kita mulai lahir misalnya sampai meninggal dunia terus beribadah. Tidak bisa menyamai ibadahnya keutamanya para sahabat Rasulullah SAW. Seperti yang Rasul sabdakan, Eva eh, waladhi nafsi biadih. Ya, eh, lau anna adakum anfaqa misla uhudin dahaban, ma balagha mudadi wala nasifah. Seandainya kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan mungkin bisa menyamai satu mut sedekah para sahabat bahkan apa separuhnya pun tidak bisa menyamainya itulah para sahabat ar rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ulama salaf yang bernama Ayub As-Sakhtiyani berkata barang siapa yang memuji para sahabat Muhammad SAW dengan baik maka dia telah terlepas dari kemunafikan seperti yang sudah kita sampaikan ayatun nifaq bughdul ansar tanda kemunafikan membenci kaum Al-Ansar membenci para sahabat, ya, maka orang-orang Syiah Rafidah itulah orang-orang al Munafikun karena agama mereka mencaci maki para sahabat, membenci para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya humul aduwu fahdarhum qatalahum Allah. Dan Allah katakan mereka orang Syiah Rafidah itu musuh kalian, maka hati-hati waspada terhadap mereka, semoga Allah menghancurkan mereka semuanya. Kemudian kita bawakan ucapan Al Hasan Al Basri rahimahullah ketika beliau mentafsirkan surat Al-Maidah ayat yang ke-54 ya Allah mengatakan ya fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbun wa yuhibbuna Allah akan mendatangkan sekelompok manusia yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun mencintai Allah kata Al Hasan Al Basri demi Allah ayat ini bukan untuk orang-orang Harura atau Khawarij akan tetapi untuk Abu Bakar, Umar dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang sampai detik ini pun ayat ini terus dipakai oleh kelompok khawarij, kelompok teroris ya, untuk menyatakan diri mereka lah yang cinta kepada Allah, yang berjihad di jalan Allah. Ya, kalau mungkin pernah antum melihat YouTube ya seorang yang dikenal dengan Abu Jandal itu bawa ayat ini ya. Man yattadda minkum andinihi Fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbun wa yuhibbuna. Eh barang siapa yang murtad di antara kalian, ini memang hobinya mereka suka apa? Menyatakan kaum muslimin murtad. Maka Allah akan mendatangkan sekelompok orang yang mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Eh kata mereka kelompok teroris itu itulah ayat yang ditujukan kepada mereka kelompok teroris tersebut. Naudzubillah min dalik. Ini jauh-jauh hari Al Hasan Al Basri membantah mereka. Ayat ini bukan untuk kelompok Khawarij, namun ayat ini untuk kelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya yang mengikuti jejak mereka. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, orang yang paling rendah dalam persahabatannya bersama Nabi SAW itu lebih utama dari generasi yang tidak pernah melihat beliau. Ya, semulia-mulia para tabiin itu masih mulia, sahabat yang paling rendah tingkatannya dibandingkan yang lainnya. Ini adalah keutamaan para sahabat. Makanya Rasul mengatakan khairun nasi korni. Sebaik-baik manusia adalah generasi Summa di yalunahum. Kemudian setelah mereka yaitu para atabi'in. Imam Ahmad mengatakan lagi, meskipun mereka bertemu dengan Allah atau meninggal dunia dengan membawa semua amal, itu tidak bisa apa? menyamai derajatnya orang yang paling rendah eh di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menemani Nabi SAW dan melihatnya serta mendengar dari beliau mereka lebih afdal ya karena persahabatannya dibandingkan para tabiin meskipun para tabiin mengerjakan semua amal amal kebaikan. Di sini ada yang perlu kita sampaikan poin penting yaitu mereka yang menemani Nabi SAW dan melihatnya serta mendengar dari beliau. Tidak ada persyaratan harus setahun atau dua tahun seperti yang disyaratkan oleh kelompok Hizbut Tahrir yang mereka mengatakan seorang namanya sahabat harus ya pernah berjumpa dengan Nabi, duduk bersama Nabi, menemani Nabi setahun atau dua tahun atau ikut perang satu atau dua kali. Ini adalah apa persyaratan yang yang batin Kata para ulama seandainya disyaratkan seperti ini banyak yang tidak apa ya masuk dalam kategori sahabat tersebut. Namun ulama al sunnah sekali lagi mendefinisikan namanya sahabat yang pernah berjumpa dengan Nabi. Meskipun satu detik saja. Namun dia beriman. Namun dia meninggal dalam keadaan beriman. Itu namanya apa? Sahabat Rasulullah SAW. Dulu pernah kita sampaikan di sini. Ucapan Imam Nawawi, ucapan Imam Hajar Asqalani. Tentang definisi ini. Dan inilah yang dikuatkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan definisinya. Taqiyuddin An-Nabhani. Eh, pendirinya kelompok Hizbut Tahrir. Yang mereka apa? eh, menyatakan sahabat itu yang berjumpa, bermajlis dengan Nabi eh, setahun dua tahun atau eh, pernah perang sekali atau dua kali. Eh, sehingga mereka pun apa mengeluarkan Muawiyah bin Abi Sufyan dari kategori sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Ini salah satu kesesatan kelompok Hizbut Tahrir. <clears throat> yang ketujuh, Imam Al Ajuri rahimahullah berkata, sesungguhnya di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah kepadaku ialah dalam menulis kitab asyariah dan Allah juga memudahkan untukku menuliskan keutamaan-keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Aku sebutkan setelah itu keutamaan-keutamaan para sahabat beliau SAW yang Allah telah memilih mereka untuk beliau. Ini adalah seorang ulama yang bangga ya menulis keutamaan para sahabat Ar-Rasul SAW. Maka kita juga demikian di sini kita bangga bisa menulis ya paling tidak sebagai bentuk eh sedikit ya, balas budi kepada para sahabat Rasulullah SAW. Eh, mereka adalah manusia yang paling berjasa ba'dallah azza wa jalla. Ya, dengan perjuangan mereka ba'dallah azza wa jalla, eh kita apa bisa menikmati keindahan Islam. Begitu eh, ya, kita merasakan nikmat yang luar biasa ini. Kita perlu syukuri. Diantaranya dengan apa? Eh kalau Imam Al-Juri tadi, eh, beliau mengatakan dengan dimudahkannya beliau menulis tentang keutamaan Nabi SAW, tentang keutamaan para sahabat, ar Rasul selam. Maka kita juga demikian di sini ya wa ma bi mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Allah, maka apa? Ceritakanlah. Ini adalah nikmat yang kita telah apa? Eh, anugerah Allah Subhanahu taala bisa menulis tentang bagaimana sikap ahli sunnah terhadap para sahabat ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Ajuri, Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat sebagai pendamping beliau, kerabat, penolong dan sebagai pemimpin setelah beliau untuk umatnya. Mereka adalah kaum muhajirin dan kaum al-ansar yang disifati oleh Allah dengan semulia-mulia sifat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menampilkan mereka dengan gambaran yang terindah. Ya seperti dalam surat Al-Fatah yang terakhir. Ya Muhammadur Rasulullah walladina ma'u asyidda al kufar wa hama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau yaitu para sahabat mereka keras kepada orang kafir, lemah lembut, kasih sayang kepada orang beriman. Engkau melihat mereka ruku sujud mengharapkan keriduan dan pahala dari Allah. Ini Allah telah apa? Mengetahui hati para sahabat. Mereka ikhlas dalam beribadah. Eh, kemudian kata Allah, Zimau fi wujud min asari sujud. Kalian mendapati bekas-bekas ya sujud mereka di dalam atau wajah-wajah mereka. Dari kamasal fit Taurati wa masal fil Injil. Itulah perumpamaan mereka dalam kitab Taurat dan kitab Al-Injil dan seterusnya. Kemudian Imam al juri mengatakan di dalam kitabnya Allah mengabarkan kepada kita bahwa dia telah mensifati mereka di dalam Taurat dan Injil dengan seagung-agungnya sifat dan seindah-indahnya perangai. Seperti tadi surat Al-Fatah ayat yang terakhir. Inilah keutamaan Allah yang diberikan kepada siapa ya saja yang dia kehendaki. Kemudian kita bawakan ucapan Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau mengatakan sebaik-baik umat ini sepeninggal nabinya ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, kemudian sebaik-baik manusia setelah mereka ialah Ali radhiyallahu anhu, Talha, Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Amir atau Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu, yaitu 10 sahabat yang dijamin masuk surga al asra Al-Mubasyyaruna bil Jannah. Ada istilah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ini bukan pembatasan. Cuma kenapa dinamakan 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Karena Rasul menyebutkannya dalam satu redaksi al-hadis. Ya, namun ada juga sahabat-sahabat yang lain yang Rasul telah tetapkan dia sebagai penghuni surga seperti Bilal, ya, Sabit bin Qais bin Syammas, radhiyallahu anhu dan seterusnya. Kemudian kata Imam Barbahari, semuanya berhak untuk menjadi khalifah. Kemudian manusia terbaik setelah mereka ialah para sahabat Rasul SAW yang termasuk generasi pertama yang beliau diutus kepada mereka yaitu golongan muhajirin dan al-ansar serta mereka yang pernah melaksanakan sholat dengan menghadap kepada dua kiblat. Kemudian manusia terbaik setelah mereka ialah yang menemani Rasul SAW sehari atau sebulan atau setahun atau lebih sedikit atau lebih lama dari itu. Inilah yang diyakini oleh ulama as-salaf meskipun sejenak seka, eh, sejenak saja ya meskipun satu detik saja menamanya Rasul itu sudah dikatakan apa sahabat Rasul yang penting beriman dan mati dalam keadaan apa beriman inilah bedanya sebut Tahrir dengan apa eh para ulama as-salaf eh maka sekali lagi hati-hati eh di zaman sekarang ini harus kita apa lebih teliti ya terkadang ada kelompok-kelompok yang mengaku berjuang menegakkan khilafah namun ya tidak di atas ajaran para sahabat yang para sahabat adalah manusia-manusia yang telah apa menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Bagaimana mungkin mereka akan bisa menegakkan khilafah sedangkan mereka apa? mencaci maki para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian kata Imam al babahari doakan mereka, eh sebutkan keutamaannya. Ini sekali lagi adalah apa? Sikap al-sunnah. Doakan mereka dengan kebaikan. Sebutkan keutamaan mereka. Berdiamlah dari kesalahan mereka. Rasul mengatakan, Ida dzikra ashabi fa'amsiku." Apabila disebut eh tentang perselisihan, pertikaian di antara para sahabat, antara Ali dan Muawiyah, Ali dengan Aisyah dan seterusnya, maka fa'amsiku jaga lisan. eh, jangan sampai apa? mencela seorang pun di di antara mereka. Ini adalah sikap alusuna wal Jamaah. Eh bukan seperti kelompok eh alil bid'ah, baik dari kelompok Syiahnya ataupun yang mengekor kepada Syiah rafidah. Eh bukan hanya Syiah rafidah saja yang mencela para sahabat, namun juga ada kelompok-kelompok kaum muslim dari alil bid'ah yang apa? mencaci maki, mencela para sahabat. Seperti yang kita sampaikan pada saat yang lalu, eh bahkan lebih parah dari itu, eh soal ujian masuk salah satu perguruan tinggi Islam di negeri kita mencaci maki para sahabat ya, ada seorang teman ikut ujian tes masuk perguruan tinggi Islam di negeri kita, soalnya diantaranya siapa bapak bapak nepotisme dalam Islam? Utsman, Ali atau Muawiyah? Naudzubillah min dalik. Ya, ini sekali lagi caci makian bukan hanya dari Syiah terhadap para sahabat namun dari mereka-mereka yang mengatakan sebagai cendekiawan eh, muslim naudzubillah min dalik. Maka bagaimana ya kaum muslimin akan jaya sedangkan mereka mencaci maki pahlawan Islam yang pertama yang mana Imam Malik pernah berkata lan yusliha akhir hadil ummah illa ma'aslah awala tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal umat ini itu para sahabat Rasulullah alaihi wasallam nah kemudian dikatakan di sini oleh Imam Barbahari doakan mereka sebutkan keutamanya berdiamlah dari kesalahan mereka dan kita tidak boleh menyebut salah seorang dari mereka kecuali dengan yang baik karena Rasul bersabda tadi idza dzukra ashabi faamsiku apabila disebut tentang para sahabatku maka jaga lisan Kemudian Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah memberikan loyalitas kepada para sahabat. Ya, cinta kepada para sahabat. Rasulullah SAW mencintai mereka, memuji mereka, mendoakan, serta memintakan ampun untuk mereka, diam tidak menyebutkan kejelekan dan perselisihan yang terjadi di antara mereka, serta meyakini keutamaan mereka. Dan yang pertama kalinya mereka masuk ke dalam Islam. Ya, kemudian dibawakan surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 tugas kita walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fil lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman mendoakan para sahabat bukan malah Pak mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW kemudian dibawakan juga di sini ucapan Al-Imam Ibnu Katsir ya tentang surat Al-Fatah ayat yang terakhir tadi surat ayat Al-Fatah ayat 29 Imam Ibnu Katsir berkata para sahabat Rasulullah SAW niat mereka itu murni ikhlas. Karena Allah yang menyatakan demikian. Kita nggak tahu hati manusia. Namun Allah mengabarkan hati para sahabat itu ikhlas dalam beribadah. Yabtaguna fadla minallahi wa idwana. Ya. Kemudian kata Imam Imam Katsir, amal perbuatan mereka baik dan setiap orang yang melihat mereka akan takjub kepada sifat dan petunjuk mereka para sahabat. Dan Imam Malik pernah berkata, telah sampai kabar kepadaku Ketika orang-orang Nasara melihat para sahabat Rasulullah SAW menaklukkan negeri Syam, mereka berkata, demi Allah, mereka para sahabat Rasulullah SAW lebih baik daripada Al-Hawariyun, para, para sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Menurut apa yang telah sampai kepada kami dan sungguh mereka benar dalam hal ini karena umat ini diagungkan di dalam kitab kitab suci terdahulu dan yang paling mulia ialah para sahabat Rasulullah SAW. Ini ya sepuluh ucapan para ulama terhadap eh para sahabat, eh pujian kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian poin yang ketiga tentang mendoakan dan memintakan ampun untuk para sahabat Rasulullah SAW. Kita bawakan ucapan beberapa ulama salaf. Di antaranya di sini Mus'ab bin Sa'ad rahimahullah berkata, manusia itu ada tiga tingkatan. Dua tingkatan sudah berlalu, yaitu kaum muhajirin dan kaum al-ansar. Dan masih tersisa satu tingkatan lagi, maka yang terbaik bagi kalian ialah menjadi orang-orang yang berada pada tingkatan ketiga. Eh, kemudian disampaikan tadi surat Al-Hasyr ayat 8, 9 dan ke-10. Eh, ayat yang ke-8 tentang kaum muhajirin, nggak mungkin kita bisa menjadi mereka. Yang ke-9 tentang kaum Al-Ansar, nggak mungkin kita bisa menjadi mereka. Yang bisa kita lakukan menjadi golongan yang ketiga, yaitu apa? Yang memohonkan ampun kepada Allah untuk para sahabat Ar-Rasul SAW, Rabbana gfirlana wa li ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Kemudian kita bawakan juga ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau berkata, semoga Allah merahmati orang-orang yang mendoakan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, insya Allah kalau kita mendoakan para sahabat, Allah akan merahmati kita. Kemudian juga kita sampaikan ucapan Al-Imam Ibn Abi Zamanin dalam kitabnya Usul Sunnah. Beliau mengatakan, di antara ucapan alusuna sunnah yaitu keyakinan seorang muslim untuk mencintai para sahabat. Ini adalah apa? Ya, dasarnya. Yang pertama mencintai para sahabat, kemudian menyebarkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan mereka serta menahan diri tidak melarutkan diri membahas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ya, tidak apa mendalam-dalami kemudian sampai kepada kesimpulan eh Muawiyah yang salah seperti kata Said Kutub bahwasanya Muawiyah ketika berselisih dengan Ali bin Abi Thalib dia menggunakan kemunafikan, kedustaan, tipu daya dan seterusnya. Naudzubillah min dalik. Maka apa? Idza dzukra saifa amsiku. Dan ini yang sangat kita sayangkan di pelajaran-pelajaran agama di sekolah-sekolah ketika membahas masalah ini, terkadang guru agamanya apa? Selalu ya menyudutkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu padahal tidak boleh seorang pun dari sahabat dicaci, dicela eh Muawiyah sahabat yang mulia yang pernah menulis Al-Qur'an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul doakan Allah Majalu hadian mahdiyah. Ya Allah jadikanlah Muawiyah yang mendapat petunjuk dan yang memberi petunjuk. Maka sekali lagi inilah ya penyakitnya kau telah qatalahumullah yang menular kepada sebagian kelompok-kelompok kaum muslimin. Kemudian kata Imam Ibn Abi Zamanain, Allah telah memuji para sahabat di dalam kitabnya dengan pujian yang mengharuskan untuk memuliakan dan dengan kecintaan dan mendoakan mereka. Kemudian poin yang keempat, tidak mencela seorang pun dari sahabat Rasul SAW. Ya kita bawakan ayat dan hadisnya. Kemudian kita bawakan ucapan para ulama salaf, di antaranya ucapan Aisyah radhiallahu anha, eh beliau berkata, mereka manusia diperintahkan untuk memintakan ampun kepada para kepada Allah untuk para sahabat namun mereka justru mencela para sahabat. Ini intinya apa? Menentang perintah Allah. Allah memerintahkan untuk kita meminta ampun ya kepada Allah untuk para sahabat. Namun mereka justru apa? Mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua kita sampaikan ucapan Abdul bin Abbas yang sudah kita lewati tadi. Kalian jangan mencela sahabat Muhammad SAW. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk memintakan ampun bagi para sahabat. Dan dia Allah mengetahui bahwa mereka nanti akan saling berperang. Artinya Allah yang maha tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Ketika Allah memuji para sahabat dalam Al-Quran, Allah tahu mereka akan berselisih. Namun pujian Allah tetap berlaku. Tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka berperang, bertikai di antara mereka, Allah tetap memuji mereka para sahabat Ar-Rasul Ini di antara apa? eh, salah satu syubhat Syiah untuk membuat eh, kerancuhan dalam eh, sikap para sahabat Rasulullah SAW terhadap para sahabat mulai dari apa pertikaian-pertikaian seperti ini ya di ya korek-korek dan seterusnya kemudian sampai menyudutkan para sahabat yang berselisih dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu maka hati-hati sekali lagi kalau sudah masuk ke dalam pertikaian ya fa'amsiku kata Rasulullah SAW jaga lisan Eh, ya yakini para sahabat itu semuanya ahli ijtihad. Kalau ada yang benar dapat dua pahala. Kalau ada yang salah dapat satu pahala. Tidak boleh dicela sama sekali. Imam Ahmad, eh seperti yang kita sampaikan dahulu, ketika ditanya tentang perselisihan ini, beliau membacakan ayat tilka ummatun qad khalat laha makasabat walakum makasabatum wala tusaluna amma ya ya'malun. Itulah umat-umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka telah perbuat, dan mereka para sahabat telah mendapatkan ampunan pahala yang luar biasa, mendapatkan surga Allah. Dan kalian akan apa? Mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kalian eh perbuat. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang telah telah apa? Perbuat. Para sahabat sudah mendahului kita dengan eh keutamaan yang luar biasa, pahala ampunan, surga Allah, ridha Allah. Mereka telah apa? Gapai. Kita yang perlu apa? Bertanya. Bisakah kita menggapai hal tersebut? Nah, bilang mindali kalau kita sampai mencela para sahabat. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, apabila engkau melihat seorang mencela sahabat Rasulullah SAW, maka ittahimuhu fil Islam. Ya, pertanyakan tentang apa? Keislamannya. Kalau ada yang mencaci maki seorang sahabat Rasulullah SAW, pertanyakan tentang Islamnya. Jangan-jangan dia munafik. Jangan-jangan ini adalah orang Syiah yang kafir. Ya, hati-hati. Ya. Kemudian Imam Ahmad juga mengatakan, Barang siapa yang mencela salah seorang sahabat, aku khawatir kekafiran ada padanya seperti orang-orang syiar rafidah. Ini sudah pernah kita sampaikan, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Bukhari dan yang lainnya mengeluarkan syiar rafidah dari al-Islam. Mereka bukan kaum muslimin, mereka orang kafir, mereka orang munafikin, mereka orang al-musyrikin. Qatalahumullah. Imam Ahmad juga pernah eh berkata, aku pernah bertanya atau Putra Imam Ahmad pernah berkata kepada Imam Ahmad, aku pernah bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang mencela salah satu dari sahabat Nabi SAW. Maka beliau menjawab, saya berpendapat untuk dia dihukum apa? Eh bunuh, eh dipenggal lehernya. Karena apa? Murtad. Karena Allah mengatakan, ya bimul kufar. Orang kafir membenci para sahabat. Kalau ada orang muslim, ya dia mencaci maki para sahabat, membenci para sahabat, Imam Ahmad berfatwa, orang itu dihukum apa? Dipenggal lehernya. Karena Rasul mengatakan, man badala dinahu faktulu. Barang siapa yang merubah agamanya murtad, maka bunuhlah. Cuma ini adalah apa? Eh tugasnya pemerintah kaum muslimin. Ya, eh semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin kaum muslimin di, terutama di negeri kita ini untuk berhukum dan hukum Islam dan untuk menghukum syiar Rafidah dengan seadil-adilnya. Kemudian kita bawakan juga ucapan Abu Zu'ar Razi rahimahullah. Abu Zu'ar Razi rahimahullah berkata, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah falam annahu zindik." Apabila engkau melihat seseorang mencaci maki satu saja dari sahabat Rasulullah SAW, ketahuilah dia adalah zindik. Lianna Rasulullah indana hakun wal Quran indana hakun. Kita berkeyakinan Rasul Al-Quran itu adalah hak Wa inna adda ilaina hadal kita wa sunnah ashabu Rasul SAW. Yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah itu para sahabat Rasulullah SAW. Inna ma yuriduna liyajra'u syuhudana liyubatul kita wa sunnah. Orang-orang Syiah Rafidah, mereka mencaci maki para sahabat. Ini sekedar jembatan saja untuk mereka mencaci maki Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang membawa Al-Quran dan Sunnah itu para sahabat. Kalau para sahabat sudah dijatuhkan, maka yang dibawa juga apa? Akan jatuh. Sebetulnya mereka adalah apa? Eh, para penista Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Dalam ucapan ulama yang lain, sebetulnya mereka ini menginginkan untuk mencaci Rasul SAW. Namun nggak bisa. Eh, maka lewat jalan apa? Mencela para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, karena Rasul juga mengatakan almaru ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan apa? agama temannya. Kalau sahabat sudah dijatuhkan, maka Rasul juga akan apa? Jatuh karena beliau apa? Bersahabat dengan para sahabat-sahabat tersebut. Itu intinya apa? Mereka ketika mencaci maki para sahabat sebagai batu loncatan saja untuk mencaci maki Rasul, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Abu Zur'ah mengatakan, ya, wal jarhu bi aula. Mencaci mereka para kelompok Syiah Rafidhah itu lebih utama wahum zanadiqo dan mereka adalah orang-orang zindik alias munafik. Kemudian kita bawakan juga ucapan Imam Barbahari rahimahullah beliau berkata, ketahuilah eh barang siapa mencela salah seorang sahabat Muhammad SAW sebenarnya ia yang ia kehendaki ialah mencela Nabi Muhammad SAW dan ia telah menyakiti beliau di kuburnya. Ini yang kita sampaikan tadi. Sebetulnya orang Syiah Rafidah Orang mencaci maki para sahabat ingin untuk mencela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang kelompok orientalis, orang kafir orientalis, mereka juga apa? Getol untuk mencaci maki para sahabat. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Hurairah sudah dijatuhkan, maka yang dibawa oleh beliau juga apa? Jatuh. Itu yang diinginkan oleh kelompok orientalis. Kemudian kita pindah kepada poin yang terakhir yang kelima yaitu wajibnya mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh kita bawakan eh sabda Rasul sallallahu dan juga ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan mangkana minkum mustannan falyatasanna Nabi ashabi Muhammad sallallahu Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, jadikan para sahabat sebagai suri toladan. Kenapa demikian? Fa innahum kan abradil ummati kuluban. Karena para sahabat orang yang paling baik hatinya. Wa ilman yang paling mendalam ilmu agamanya. Wa aqallahum takallufan, tidak berlebihan terhadap urusan agama. Wa ahsanahum halan wa aqwamahum hatian. Mereka para sahabat yang paling baik keadaannya, yang paling lurus petunjuknya, Kaumun ikhtarahumullah li sohbati nabi. Mereka adalah sekelompok manusia yang Allah pilih untuk menemani nabinya wa iqamati dini dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum kenali jasa-jasa para sahabat wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu alal hudal mustaqim. Ikutilah jejak para sahabat karena mereka di atas siratal mustaqim. Ini kewajiban kita mengikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bawakan juga ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah bila mengatakan tidaklah bagi seseorang yang telah sampai kepadanya ajaran Rasulullah SAW dalam suatu perkara kecuali wajib baginya untuk mengikutinya. Seandainya tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW, namun hanya ada ucapan para sahabat sepeninggal beliau, maka mereka lebih utama untuk berada di atas kebenaran daripada kita. Karena Allah telah menguji orang-orang yang datang setelah mereka, dikarenakan mereka mengikuti para sahabat dalam surat atau taubah tadi, waladina taba'uhum bi'ihsan. Imam Ibrahim An-Nakhai berkata, tidak ada perkara yang benar, melainkan dengan mengikuti generasi pertama umat ini. Seandainya sampai kepada kita bahwa mereka para sahabat tidak mencuci ketika toharo, melainkan kuku saja, maka kami tidak akan melebihkannya. Intinya, kata Ibrahim anak kaisa seandainya para sahabat itu ketika bersuci, eh, ketika berwudu, tidak mencuci apapun selain kuku, kita ikuti. Ya, cukuplah ya menjadi dosa jika kita menyelisih perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Hudzaifah bin Yaman juga mengatakan, kullu ibadatin lam yata'abadah ashab Rasul sallallahu fala Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat jangan dilakukan. Ini adalah apa? Ya, sikap al-sunnah terhadap para sahabat Rasul sallallahu Syurai bin eh, Syurai dan Muhammad bin Sirin dari ulama tabi'in pernah berkata, kita tidak akan mungkin tersesat selama berpegang teguh dengan asar jejak para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, sekali lagi, eh, kewajiban kita dalam beragama terus ya eh, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini eh, ya eh, jangan membeo jangan kita taklid jangan kita ikut arus eh, ya ikuti apa yang telah diajarkan oleh para sahabat Rasulullah alaihi wasallam jangan ikut aksi ini aksi itu eh, ya kecuali lihat dulu timbang dulu apakah para sahabat pernah mengamalkannya apakah para sahabat telah melaksanakannya apalagi yang ya, memimpin aksi tersebut adalah mereka-mereka yang membela syiar Rafidah. Maka naudzubillah min dalik kalau kita apa? mendukungnya. Ya, justru kita harus apa? berbalik melawan orang yang telah mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya sekali lagi, tolak ukur kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah dalam awal kitab beliau Usul Sunnah yang pernah kita ajarkan di sini Beliau mengatakan usul sunnah indana atau tamassuku ali ashab Rasul sallam wal iktida'u ubihim. Prinsip akidah kita mengikuti jejak para sahabat Rasul sallam dan mencontoh mereka dalam apa? Semua bidang agama terutama dalam masalah al-akidah. Kemudian yang terakhir kita bawakan di sini ucapan Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimullah dalam syarah Akidah Tahawiyah beliau mengatakan mengikuti para sahabat adalah hidayah, sedangkan menyelisi para sahabat adalah kesesatan. Ya, ini sekedar takit penguatan apa yang telah kita sampaikan ya agar kita betul-betul memiliki akidah yang sesuai dengan akidah para salafus saleh, imam-imam ahli al-hadis. Ya, meskipun sudah kita sampaikan mencintai para sahabat ya tentunya apa? tidak boleh boleh berlebihan sebagaimana boleh boleh berlebihan mencintai ya Ahlul Bait sampai menuhankan Ahlul Bait, menuhankan Ali bin Abi Thalib. Kita tidak sama sekali. Kita wasat pertengahan. Ya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Eh, di antara tidak boleh boleh berlebihan, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, para sahabat itu manusia biasa tidak maksum. Yang maksum adalah ijma'nya para sahabat, manhajnya para sahabat maksum. Adapun person-personnya bisa keliru. Ini sikap apa? sunnah. tidak boleh apa? Berlebih-lebihan. Meskipun demikian, kesalahan para sahabat itu telah apa? Allah ampuni. Telah Allah janjikan ampunan. Wa adallahu alladhina amanu wa amri salihati minhum maghfiratan wa ajran adhimah. Bahwasanya Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh minhum dari para sahabat ampunan dan pahala yang yang besar. Kita yakini para sahabat person-personnya tidak masuk dari kesalahan. Ya, akan tapi kita yakini kesalahan mereka telah Allah janjikan ampunan. Yang kedua, kesalahan mereka itu tenggelam ya di dalam samudra kebaikan mereka. inal hasanat yudhibna asayat kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan-kejelekan itulah yang harus kita yakini terhadap para sahabat ya sekali lagi cinta menghormati mengagungkan para sahabat tentunya apa sesuai dengan kedudukan mereka jangankan para sahabat rasul kita wajib mencintai mengagungkan namun tidak boleh apa berlebih-lebihan la tutruni kama atau tinasar isa ibn maryam Jangan kalian berlebihan menyanjung diriku sebagaimana orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Nabi Isa alaihi assalam. Ya, sekali lagi, kita wajib selalu ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya menyikapi para sahabat Rasul SAW, mencintai mereka, ya, memuji mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, tidak mencaci maki mereka, dan wajib untuk kita apa? Meniti jejak para sahabat Rasulullah rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh sebetulnya asal riwayat-riwayat tentang masalah ini dari para ulama salaf sangat banyak, cuma itu yang ya bisa kita ringkaskan semoga bermanfaat dan menguatkan ya akidah kita terhadap para sahabat Rasulullah SAW dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan para sahabat di surga kelak. Aku kali hada wa akhir da'wana anil rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com